Alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kembali di hari ini di Kamis pagi ini kita duduk di majlis ini untuk membacakan sebuah kaidah yang sangat penting dari kaidah-kaidah fikih yang mana telah disebutkan tadi oleh Akhuna Ihsan tentang kesamaan antara laki-laki dan wanita <clears throat> dalam ahkam syariah dalam hukum-hukum syariat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat. Kaidah yang insyaallah taala akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini berbunyi al-aslu tasawir rijali wan nisa'i fil ahkami asy-syar'iyyah. Al-aslu tasawir rijali wan nisa'i fil ahkami asy-syar'iyyah. Al-asl artinya hukum asal الرجال الأصل الأصل تساوي الرجال والنساء hukum asal laki-laki dan wanita itu sama bil ahkam syar'iyyah di dalam bil ahkam syar'iyyati di dalam hukum-hukum syariat <clears throat> dan kaidah ini merupakan kaidah yang sangat penting untuk kita hafal dan untuk kita pahami karena wanita adalah derajatnya tentunya sama dengan laki-laki. Kaidah ini maknanya adalah sebagaimana <clears throat> dikatakan oleh ulama penjelasan dari kaidah tersebut anna kulla hukmin thabata lirrijali thabata mithluhu linnisa wa anna al-asla اشتراك المكلفين من الرجال والنساء في الأحكام الشرعية bahwa setiap hukum yang sabit untuk laki-laki maka sabit juga untuk wanita. Artinya setiap hukum yang ditetapkan untuk laki-laki, hukum asalnya juga ditetapkan untuk para wanita. Dan hukum asal dari hukum ini, dari kaidah ini, kita tahu bahwa al-mukallafin min ar-rijali wan nisa ishtaraku bahwa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala baik itu laki-laki dan wanita mereka bersekutu yakni dalam hukum-hukum syariat. Dan perlu diketahui bahwa kaidah yang besar ini kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab fikih maka para ulama menyebutkan kaidah ini. Sebagian mereka menggunakan lafaz yang lebih ringkas, yakni lafaz An-nisa'u syaqa'ikur rijal. <clears throat> An-nisa'u syaqa'iku rijal Artinya adalah wanita itu sama dengan laki-laki. Para wanita sama dengan laki-laki. Syaqa'ik artinya adalah nazair wa amthal. An-nisa'u nazairur rijal wa amthalur rijal. Ya, wanita itu seperti laki-laki. Dan bentuk lafaz an-nisa'u syaqaiqur rijal ini kata ulama aula <clears throat> lebih utama. Maksudnya lebih utama dari lafaz yang lebih panjang tadi. Lafaz yang di depan kita ucapkan yakni al-aslu tasawir rijali wan nisa fil ahkam syar'iyyati ini tentunya lebih panjang dan kaidah an-nisa'u syaqaiqur rijal menggunakan lafaz ini lebih utama ditinjau dari dua sisi <clears throat> dari sisi yang pertama adalah muwafaqatuha lil lafzi an-nabawi موافقتها لللفظ النبوي لأن lafad النساء شقائق الرجال ini sama dengan lafaz nabawi karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah dan hadis Aisyah radhiyallahu anhuma Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam bersabda, "An-nisa'u syaqaiku rijal bahwa wanita itu sama dengan laki-laki. Wanita itu nadairu rijal atau amsalu rijal ini kata ulama. Dan insyaallah taala ketika kita akan atau ketika kita bahas dalil dari kaidah yang agung ini, kita akan bahas dalilnya Jadi ini yang pertama. Alasan kalimat an-nisa'u syaqaiqur rijal lebih awla, lebih utama dari lafaz al-aslu tasawir rijali wan nisa' fil ahkam syar'iyyah. Karena ini tidak syak. Lafaz kaidah langsung dari diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan kekuatan yang lebih besar daripada perkataan ulama. Oleh karena itu ulama berkata wa hadza la syak yu'til qa'idata quwwatan idh yaj'aluha dalilan syar'iyyan salihan lil-i'timadi wa bina'il ahkami 'alayhi فالمحافظة على فالمحافظة على لفظ النص النبوي أولى. Ini tidak diragukan lagi lafaz an-nisa'u nisa ikur rijal yang artinya adalah wanita itu sama dengan laki-laki ini memberikan kaidah semakin kuat. Kekuatan kaidah ini nampak karena dia selain kaidah dia juga merupakan dalil syar'i yang layak untuk dijadikan sandaran di atasnya ahkam hukum-hukum dan menjaga lafaz dari nas baik itu nas uh, Al-Quran dan nas uh, hadis ini aula ini lebih utama <clears throat> ya fal muhafazatu ala ala lafz an-nass an-nabawi aula jadi menjaga kaidah dengan lafaz nas nabawi langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini lebih utama ini alasan yang pertama alasan yang kedua أنها أقرب إلى الإيجاز والاkhtisar lebih ringkas daripada lafaz al-aslu tasawi ar-rijali wan-nisa fil ahkam asy-syar'iyyah ya lihat al-aslu tasawi ar-rijali wan-nisa'i fil ahkam asy-syar'iyyah ini panjang diringkas dengan an-nisa'u syaqa'iqur rijal ya lebih ringkas dan tentunya ini merupakan muhassanat al-qaidah wa mukammilatiha Qa'idah yang lebih ringkas <clears throat> merupakan qa'idah yang baik dan bagus ya. dan keringkasan qa'idah ini merupakan hal yang bisa menyempurnakan qa'idah tersebut karena selain mudah dipahami mudah dihafal mudah diingat dan orang kebanyakan orang mudah menggunakannya. Ya. Jadi para pemirsa eh, TV Roja atau Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, <clears throat> kita eh, berbicara pada kesempatan yang mulia ini tentang kaidah yang sangat penting yang harus kita perhatikan yakni al-aslu tasawi rijali wan nisa fil ahkam syar'iyyah atau kita singkat sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda an-nisa'u syaqaiqu ar-rijal an-nisa'u syaqaiq ar-rijal <clears throat> Baik saya bacakan perkataan Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala sebagaimana yang dinukil dari kitab Fathi Eh, Dzul Jalali wal Ikram dan di kitab asy Al-Mumti' <clears throat> beliau berkata wa'lam anna akthar an akthar khitab al-Qur'an was sunnah muwajjahun lirijal ketahuilah bahwa kebanyakan khitab seruan Allah dan Rasulnya dari Al-Quran dan Sunnah itu diperuntukkan untuk rijal, untuk laki-laki ditujukan kepada laki-laki Lianna rijalahum u'atul ilm. Karena para laki-laki ini bejana ilmu. Kata beliau bejana ilmu. Selain itu, kata beliau wahum ru'ayatul ummah. Mereka pemimpin umat. فلهذا تجد أكثر الخطابات في القرآن والسنة موجهة إلى الرجال oleh karena itu anda dapati kebanyakan khitabat kebanyakan seruan dari Al-Quran dan Sunnah itu muwajjah derajat <clears throat> yang ditujukan kepada para lelaki wa tadkhulun nisa'u tab'an lirrijal tentunya wanita masuk dalam khitabat tersebut karena mengikuti laki-laki dan dalam kitab Al-Syarh Al-Mumti' beliau berkata al-khitabu al-muwajjahu lirrijal yashmalu an-nisa'a wa bil 'aqs khitab. Jadi seruan Allah ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sunnah yang ditujukan kepada laki maka mencakup wanita. Begitu juga sebaliknya. Yang ditujukan kepada wanita mencakup le lelaki kecuali dalam beberapa perkara yang memang dikhususkan. makna dari kaidah al-aslu tasawi rijali wan nisa fil ahkam asy <clears throat> Kita masuk kepada mabhas berikutnya yakni tentang dalil al-qaidah. Dalil qaidah. Ada satu dalil yang insyaallah taala akan saya bacakan <clears throat> dalam pertemuan ini. Dalilnya adalah sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha Qalat Aisyah berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an ar وسلم yajidu al يجد wa la yadhkuru ihtilaman." Nabi sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam ditanya tentang seseorang yang mendapati ada balal, Badal ini basah ya di baju atau di pakaiannya atau di celananya. Tetapi dia tidak mengingat, tidak tahu kalau dia ini mimpi atau tidak mimpinya. Ya, tidak menyebutkan dia ini bermimpi. Qal, maka Rasulullah SAW berkata, yaktasil. Orang itu mandi. Artinya, dia mandi junub. Kemudian wa 'anil rajuli yara annahu qad ihtalama wa la yajidul balad. Juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seseorang yang seseorang itu bermimpi tetapi tidak mendapati adanya balal, tidak ada basah di bajunya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, la ghusla alaihi, la ghusla alaihi, tidak ada kewajiban mandi atasnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah berkata, "Al-mar'atu eh, Ummu Salamah bertanya kepada Rasul, "Al-mar'atu tara dzalika? A'alaiha ghuslun?" Ada seorang wanita juga melihat hal tersebut, artinya mendapati al-balal, basah, yakni. Nabi SAW berkata, "Na'am." Iya. Yaman di. Dan Rasul berkata, man nisa'u syaqa'ikur rijal." man nisa'u syaqa'ikur rijal. Sesungguhnya wanita itu adalah sama dengan laki-laki kata Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. ya. <clears throat> Dari sini kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi, memberikan kabar dari hadis yang mulia ini kita mendapatkan informasi dari Rasul bahwa wanita itu adalah syaqaiqur rijal. Ini sama hukumnya dengan laki-laki. Nah, hadis inilah yang mendasari kaidah yang sedang kita bahas, yakni al-aslu tasawi ar-rijali wan nisa'i fil ahkam syar'iyyah. Hukum asal hukum asal eh, dalam hukum-hukum syariat laki-laki dan wanita itu sama saja. Laki-laki dan wanita sama saja. <clears throat> ya. Jadi seperti Syekh saya bilang, khitabat ya, perkataan Allah misalkan yang ditujukan kepada laki-laki <clears throat> itu juga ditujukan kepada para wanita. Coba perhatikan. Di dalam eh, surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada manusia untuk puasa Ramadan. Allah gunakan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat wahai orang-orang beriman wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini kan khitabnya, seruannya untuk laki-laki. Ya. Tapi masuk ke dalamnya juga adalah wanita. Ya. Begitu juga ketika khitabnya itu wanita. Ya. Masuk di dalamnya adalah laki-laki. Masuk di dalamnya laki-laki. Ini dalilnya. Kemudian para pemirsa, kita masuk kepada masalah berikutnya. Ini yang kita tunggu-tunggu dari pembahasan kita karena butuh adanya praktek. Kita akan bahas tatbiqatul qaidah, penerapan-penerapan qaidah ini. Karena wabil misal yatadhihul maqal. Dengan contoh maka sebuah perkataan akan menjadi apa? Menjadi jelas. Baik. Ada beberapa contoh, ada beberapa kasus yang insyaallah taala saya akan bacakan dari apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih al rahimahullahu taala. Baik, yang pertama Syekh berkata, "Yusannu lil mar'ati tamsahu ra'saha fil wudu'i min muqaddami ra'siha ila muakhirih." مما ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل لأن الأسلاء في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في أو يثبت في حق النساء kita lihat disunahkan contoh yang pertama ya disunahkan bagi seorang wanita mengusap kepalanya ini rambutnya wamsahu bi ru'usikum mengusap kepalanya di dalam wudhu dari depan kepala sampai belakang kemudian kembali dari belakang sampai depan seperti laki-laki ya baik sama sama saja karena hukum asalnya apa di dalam hukum syari syariat bahwa yang sabit bagi laki-laki sabit juga bagi wanita Kemudian contoh berikutnya. Yang ketiga. Ya, lewat ya, contoh yang ketiga ya. Berarti yang kedua di sini. <clears throat> Syekh berkata, al-qaulur rajih. Kalau ulama berkata al-qaulur rajih berarti ada perbedaan pendapat nih dalam masalah ini ya. Al-qaulur ada ada yang qaulul marjuh menurut Syekh. Ada pendapat yang kurang kuat Beliau katakan al-qaulur rajih. pendapat yang kuat. Anna al-mar'ata تصنع كما يصنع الرجل في الصلاة في كل شيء فترفع يديها وتجافي وتمد الظهر في حال الركوع وتمد الظهر في حال الركوع وترفع بطنها عن الفخذين والفخذين عن الساقين في في في حال السجود ya pendapat yang kuat bahwa wanita di dalam sholatnya melakukan perbuatannya seperti laki-laki seperti laki-laki fi kulli syai dalam segala sesuatu ini yani tidak ada bedanya karena sebagian pendapat dari pendapat ulama membedakan misalkan ketika sujud ya wanita itu apa namanya lebih jangan jangan melebarkan kedua tangannya ya, tetapi menutupi dadanya ya. kemudian juga ketika ruku bagi si wanita seperti laki-laki biasa rukuknya ya <clears throat> eh, ketika eh, dalam keadaan sholat boleh bagi wanita untuk mengangkat perutnya dari dua ini dari dua pahanya, ya. Dan dua pahanya dari dua betisnya dalam keadaan eh, sujud. Ya. Dan sebagian ulama berpendapat tidak demikian. Jadi dibedakan ketika sujud antara laki-laki dengan wanita. Tetapi yang rojih adalah al-aslu tasawir rijali wa nisa fil ahkam syar'iyyah. Yani hukum asalnya sama antara laki-laki dan wanita dalam hukum-hukum syariat. Karena tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan bagi umatnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mencontoh sesuatu maka dicontoh oleh laki-laki dan oleh wanita. Kecuali kalau memang kita tahu jelas-jelas ada nasnya dari Al-Quran atau Sunnah ada pengecualian misalkan atau ada penghususan. Ya, selama ini tidak ada penghususan. Contoh yang ketiga, adalah as-sunnatu wad'ul yadil yumna ala al-yusra ala as-sadri hal as-salah. ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل بين المرأة والرجل. Hukum asal yani sunnahnya yani maaf sunnahnya adalah Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Di atas dada. Halas sholat ketika sholat. Ya, dan tidak ada perbedaan hukum ini baik laki-laki dengan wanita, tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Lihat para pemirsa dan para pendengar di atas dada ya. Di atas dada begini, bisa begini, sebegini, sebegini. Di atas dada. E, jangan berlebihan jangan gulu karena sebagian kita perhatikan ada sebagian yang sholat itu gulu berlebihan Diletakkan tangannya dekat janggutnya seperti ini ya ini enggak ada ini enggak ada ya ada yang lagi ya, silang lagi silang Sholatnya begini ngilang tangannya disilangkan begini ini enggak ada ini ya dari mana tidak ada contohnya Ya, oleh karena itu kita perhatikan kembali kepada Rasulullah SAW. Sallu kama itu usalli. Jadi kaum muslimin <clears throat> ini harus belajar kita semua harus belajar kembali bagaimana Rasulullah SAW sholat. Ya, dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis, ya, dalam kitab sholat bagaimana Rasulullah SAW sholat. Kemudian dimudahkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullahu taala eh, dalam kitab beliau sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari takbir sampai salam. Ya, maka eh, dalam majlis yang mulia ini Anda mengajak kepada kaum muslimin untuk baca kitab tersebut. Kitab sifat Sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari takbir sampai salam. Seakan-akan anda atau kita semua melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Rasul yang mulia Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Dari takbir sampai salam. Ya, takbir Allahu Akbar harus harus e, benar takbirnya. Ada sebagian kita takbir asal-asalan, takbirnya cuma gini doang. Ya, tangannya angkat begini terus dah. Ini bukan takbir ini. Ya, Allah Akbar. Enggak, Allah Akbar. Cuma begitu. Ya. Ini eh, perhatikan. Cuma begini. Hmm. Adalah takbirnya miring. Allahu Akbar. Ya. Ini tidak ada contohnya. <clears throat> Di takbir, bersedekap, ya, ruku, sujud, sampai salam itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita yang kita cintai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam karena beliau Rasulullah jadi nggak boleh kita ngarang-ngarang ya, ngarang-ngarang bikin aturan. Kemudian yang berikutnya, contoh yang keempat. Lau sholla الرجل بأمه وأخته مثلا wa في صلاته fa akhta'a fi salatihi يرجع ya kalau ada seseorang sholat mengimami ibunya atau mengimami saudarinya, ya, kemudian dia salah dalam sholatnya. Makmumnya dari ibu dan saudarinya menegurnya dengan cara tasfik, dengan menepuk, ya, bertepuk, ya, menepukkan tangannya. Bukan kalau laki-laki mengucapkan subhanallah, kalau perempuan menepukan menepukan tangannya. Kata kata Syekh, fa innahu yarji', maka dia kembali. Artinya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh isyarat dari makmumnya yang perempuan itu. Karena apa? Karena ana haza eh, karena hadza karena ini adalah khobar dini. Ya khobar dini. Hukum asalnya adalah istiwa urrijali wan nisa. Sama antara laki-laki dan perempuan. Jangan sampai laki-laki ah karena yang negurnya perempuan nggak dianggap nah, walaupun salah terus. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, dan dari sini kita lihat tahu bagaimana Islam subhanallah ya menghormati wanita. Bagaimana Islam ya menjunjung tinggi harkat ya yakni derajat para wanita. Ini Islam Islam din kita ini. <clears throat> Berikutnya contoh yang ke lima. Ya banyak loncat nih. Kama anna ala ar-rajuli alla yaqraba imra'atahu fi nahari Ramadan hala siyam fa inna ala al-mar'ati alla tumakkinahu min nafsiha فإذا أمكنته وهي راضية فعليها الإثم والكفارة كالرجل Sebagaimana laki-laki kata Syekh Utsaimin wajib untuk tidak mendekati wanita di siang hari Ramadan ketika puasa. Maksudnya apa? Maksudnya tidak melakukan hubungan intim, yakni berjima. karena tentunya berdosa dan harus bayar kafarat. Nah, laki-laki dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Maka fa inna 'alal mar'ati alla tumakkinaha tumakkinahu min nafsiha. Begitu juga wanita ya dilarang untuk melakukan hal itu. Untuk <clears throat> menyerahkan dirinya kepada suaminya di bulan Ramadan itu atau misalkan menggodanya dan dia ridho Nah, kalau dia menggodanya dan ridho ya ridha, maka wanita ini mendapatkan dosa dan juga pendapat dari pendapat Syekh Muhammad bin Shalih dia juga harus membayar kafarat. Dia juga harus membayar kafarat. Nah, kemudian contoh berikutnya berikutnya adalah idza jama'a rajulu imra'atahu fil qabla tahallul al-awwal fasada hajjuha kanat radiyah kalau seseorang laki-laki menggauli istrinya ketika haji sebelum tahallul yang pertama maka hajinya adalah fasad hajinya laki-laki ini dan wanitanya ketika wanitanya adalah melakukan hal tersebut ridha dengannya Berikutnya, tahrimu sabghi asy-syar bis-sawad amun lirrijali wan nisa. لأن الأصل تساويهما في الأحكام. Hukum ngecat rambut. Ngecat rambut apa namanya? Jadi hitam itu, pikok ya. Ya. Yeah. Iya, memikok rambut dengan warna hitam. Ya. Ini Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala hukumnya am, umum untuk laki-laki dan wanita. Ya, bukan untuk laki-laki saja. untuk laki-laki dan wanita. Ya, sama saja karena laki-laki dan wanita dalam hukum secara hukum syariat. Terakhir para pemirsa ya, Eh, tahrimul akli والشرب من أواني الذهب والفضة شامل للرجال والنساء لأن الأصل اشتراكهما في الأحكام dalam masalah makan dan minum dengan bejana emas dan perak hukumnya sama bagi laki-laki dan wanita laki-laki dan wanita laki-laki dan wanita haram makan dan minum kalau bejananya piringnya atau gelasnya terbuat dari emas atau perak ya karena hukumnya sama tasawi fil ahkami syar'iyyah yani al asl tasawi rijali wan nisa fil ahkami syar'iyyah kecuali kalau ada dalil yang membedakan seperti misalkan wanita boleh menggunakan ya perhiasan emas cincin emas ya cincin emas ya anting galu, eh, kalung gelang kalau laki-laki tidak boleh laki-laki tidak boleh adapun eh, perak maka cincin bagi laki-laki dibolehkan. Ya. Ini hukum terkhusus dalam masalah makan dan minum. Dalam makan dan minum tidak boleh ya laki-laki dan wanita <clears throat> itu harus eh, perhatikan masalah ini karena tidak boleh ya. Baik, mungkin ini yang bisa eh, saya sampaikan ya. Insyaallah sedikit mudah-mudahan manfaat sebagai masukan buat kita dari ilmu pengetahuan tentang kaidah yang sangat agung <clears throat> dalam Islam yakni al-aslu tasawi ar-rijali wan nisa fil ahkam asy-syar'iyyah dan eh, saya kembalikan kepada akhuna Ihsan untuk memimpin acara kita ini. Falyatafadhal masykura. Jazakallahu khair kami sampaikan kepada Al-Ustaz Abi Al-Qurnaidi hafizahullah taala yang telah menjelaskan secara gamblang dan terperinci serta contoh-contoh dari kaidah yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi ini bahwa hukum uh, wanita sama dengan laki-laki dalam uh, hukum syariat dan uh, pendengar setelah pemirsa Raja TV untuk lebih memberikan pemahaman bagi kita mungkin Anda ingin yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini silahkan di line telepon 021 823 6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita angkat untuk telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Iya, eh, silakan sudah masuk. Halo. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak, dikecilkan dulu Pak volume suara radio atau televisinya ada feedback. Iya. Alhamdulillah jazakallah khair. Dengan siapa Bapak di mana? Abu Mizan. Ah, Abu Mizan. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ahlan Pak Abu Mizan. Iya. Silahkan. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Mizan ya? Iya. Warahmatullahi Pak Ustaz. Baik. Hukum asal tadi wanita adalah sama. Iya. Bagaimana wanita hukum wanita berdakwah? Mm -mm. Pertama. Iya. Yang kedua, Kenapa dihukum waris wanita berbeda dengan laki-laki? Jazakallah khairan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Baik. Pertanyaan dari Abu Mizan di Jakarta Timur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ba'd. Ya. Pertama terima kasih kepada Abu Mizan atas pertanyaannya Mudah-mudahan Allah berkati antum, keluarga antum dan juga kepada kita dan juga Allah eh, rahmati kita semua ya. Baik yang mendengar dan yang melihat acara ini. Terkait dengan pertanyaan yang pertama <clears throat> yakni masalah dakwahnya wanita. Masalah dakwahnya wanita ya. Tentunya kalau kita melihat kaidah ini an-nisa syaqaiqur rijal sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa wanita itu adalah syaqaiq ar-rijal yakni sama dengan para eh, dengan para lelaki wanita sama dengan lelaki atau apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin al-aslu tasawi rijali wan nisa fil ahkam syar'iyyati <clears throat> ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyeru laki-laki berdakwah ya, dan khitabnya kepada laki-laki jadi kalimatnya banyak ya udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan wa jadilhum billati hi ahsan misalkan ya kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani muslimin ya kemudian juga ayat kul hadhihi sabili ad'u ila Allah على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ya. ini walaupun ditujukan khitabnya kepada laki-laki maka seperti yang kita ambil dari hadis ini atau kaidah ini kita tahu juga mencakup atau mencakup para wanita ya jadi mencakup maaf mencakup para wanita hukum wanita berdakwah seperti laki-laki berdakwah ya, disyariatkan. Tetapi perlu diperhatikan ya, tentunya tidak seluas laki-laki. Tidak seluas laki-laki. Ya. Dan tetap berada di koridor syariat. Berada di koridor syariat. Ya. Nah, seperti apa? Seperti misalkan e, nulis dakwah, Ya. Kemudian dia apa namanya eh, memberikan pengajaran kepada murid-murid di sekolah berdakwah juga ya. kemudian juga nasihati kawan-kawannya para wanita berdakwah ya. yang jadi masalah ini yang harus diperhatikan dari sebagian wanita adalah memahami ini berlebihan ya. sehingga kita jumpai sebagian wanita ceramah di depan laki-laki ceramah di depan laki-laki dengan alasan berdakwah. <coughs> ya. Kemudian eh, pakaiannya, penampilannya, lipstikan, kemudian menor, ya. Ini eh, dalilnya atau kaidahnya benar tapi penerapannya kurang tepat. Ya, kalau yang semacam ini. Karena eh, dalam Contoh kasus yang tadi, si laki-laki kan terfitnah dengan wanita tentunya. Ya, laki-laki akan terfitnah dengan wanita. Tidak ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, wanita itu berceramah di hadapan laki-laki, apalagi melihat uh, wanita seperti itu. Ya, justru wanita diperintah untuk menutup diri sater, sater. Ya. Sater ini dijaga. Ya, jangan bebas dengan laki-laki. Ya. Coba lihat dalam solat saja. Dalam solat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan kepada kita bahwa sebaik-baik sofnya laki-laki di mana? Di depan. Khairu sufufir rijali awwaluha kata Rasul SAW. Wa syarruha akhiruha dan yang paling buruk apa? Yang paling belakang. Kemudian Nabi pun bilang, sebaik-baik saf wanita, khairu sufufin nisa, akhiruha, wa syarruha awaluha. Seburuk-buruk, eh, sebaik-baik saf wanita di belakang, yang paling buruk di mana? Di depan. Karena apa? Karena ketika wanita di depan, di sebuah masjid, yang masjid tersebut bercampur, ya, antara laki-laki dan perempuan, semakin mendekati laki-laki, maka buruk wanita tersebut. Dan laki-laki juga semakin mendekat perempuan, maka dikatakan buruk. Ini dalam sholat. Ini dalam sholat. Oleh karena itu, perhatikan masalah ini. Ya, perhatikan masalah ini. Jangan sampai mengatasnamakan bolehnya wanita berdakwah, kemudian ceramah, ya, e, penampilannya menor, kemudian dia berdiri atau duduk yang hadirnya para yang hadirnya adalah laki-laki tentunya para laki-laki ya, tidak memperhatikan isinya dia akan perhatikan apanya perhatikan wanita itu ya harus jujur kita laki-laki harus jujur ya banyak sekarang ini laki-laki yang nggak jujur ya ah nggak apa-apa kan gitu nggak ini kok nggak naik syahwatnya ini bisa ada dua kemungkinan laki-laki yang bicara seperti ini. Ya. Mungkin tidak normal, ya. Mungkin juga dia sedang menikmati uh, wanita tersebut, ya. Dan dia tidak mau wanita itu menutup dirinya. Ya. Oleh karena itu para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, wanita berdakwah, nah berdakwah. Tetapi tetap dakwanya sesuai dengan koridor. Ya. Ini pertanyaan yang pertama. Nah, yang kedua, ya tentang masalah warisan. Warisan laki-laki dan perempuan dibedakan. Tentunya para pendengar, para pemirsa dan tadi Bapak ya yang bertanya, kita tidak tidak apa? Tidak bertanya kenapanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya, menurunkan Al-Qur'an, menjelaskan hukum-hukumnya, Allah Alimun Hakim. Ini yang harus kita yakini. Allah itu Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Ya. Itu Allah itu Maha tahu dan Maha bijaksana untuk kebaikan umatnya. Seperti contohnya dalam masalah warisan. Dalam warisan di surat An-Nisa sangat gamblang. Allah Subhanahu wa taala langsung mengurus sendiri tentang pembagian warisan. Laki-laki dua, perempuan satu. Secara zahir, yakni secara sepintas, Allah nggak adil. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang yang bodoh yang dipenuhi dengan hawa nafsu sehingga mengatakan Allah nggak adil dalam pemberian warisan atau Al-Qur'an nggak adil atau Islam nggak adil. Ini tidak benar. Tidak benar. Ya. Ada hikmah yang besar di balik itu. Di antara hikmahnya e, wanita dalam Islam tidak diwajibkan cari nafkah. Yang cari nafkah adalah laki-laki. Yang memberikan nafkah adalah laki-laki. Tidak ada kewajiban bagi wanita cari nafkah. Ini sekali lagi, ya, jangan supaya dipahami oleh kita semua, apalagi untuk laki-laki. Ya, bagi para lelaki yang mendengar dan melihat acara ini, ketika menikah ketika menikah dengan seorang wanita dia harus sudah siap ya cari penghasilan dengan menyerahkan dirinya pada Allah tentunya berikhtiar ya dan nafkahi wanita nafkahi istri biar istrinya ya, di rumah biar istrinya itu dijaga ya atau Eh, misalkan mau istrinya bantu, bantu, bantu, tapi kewajiban untuk mencari nafkah tidak ada. Lalu saya bantu sedikit-sedikit cari nafkah, atau jualan, atau misalkan jahit, tidak terlarang. Tapi yang mewajibkan wanita untuk mencari nafkah tidak ada. Ya. Nah, ketika laki-laki memiliki beban yang berat dalam memberikan nafkah kepada keluar untuk keluarganya, anak dan istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan e, warisan ya, lebih dari wanita. Tanggung jawab si wanita laki-laki ini besar, besar. Dan dia juga selain itu masih wajib eh, menafkahi ibunya kalau ibunya masih hidup. Menafkahi saudari-saudarinya kalau uh, saudari-saudarinya dan ibunya ini miskin, ya. Ini laki-laki. Beda dengan wanita. Dapat warisan utuh dia. Nanti dia nikah dengan laki-laki, nikah dengan laki-laki, maka laki-laki itu tidak kasih eh, wanita itu masih pegang apa namanya warisan tersebut utuh, bahkan bertambah duitnya malah, bertambah hartanya dengan dikasih oleh laki-laki. Nah ini. Dan tentunya kenapa kita tidak bertanya mengapanya? Karena tadi Allah itu alimul hakim. Ya. Dan ini manhajnya sahabat. Manhajnya sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan hal ini kepada kita. Ketika ada datang seorang wanita kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang kenapa ya wanita yang haid itu diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok solat. Ya. Jawaban Aisyah apa? Jawaban Aisyah cuma sebatas Ya, sebelumnya Aisyah berkata aharuriyatin aharuriyatun anti. Apakah anti ini haruriyah? Apakah yang anti ini kelompok khawarij? Ya karena kaum khawarij itu punya keyakinan di saat itu bahwa wanita yang e, puasa kemudian datang bulan maka di e, maka mengkodok puasanya dan juga solatnya juga mengkodok solatnya ya solat dan puasa dikodok Ya. Tetapi yang benar adalah mengkodok puasa, tidak mengkodok sholat. Nah, wanita ini datang ke Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya, kenapa? Kenapa wanita diperintahkan untuk mengkodok puasa, tidak mengkodok sholatnya? Jawaban Aisyah radhiyallahu anha cuma sekedar di zaman Nabi kami, ya, diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak mengkodok solat. Sebatas itu jawaban Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika kata Allah seperti ini ya sudah seperti ini. Kata syariat A ya A, kata syariat B ya B. Allah alimun hakim. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana tentunya. Tetapi kalau kita mengetahui hikmahnya tentunya lebih bagus lagi. Ya, tetapi tidak semua eh, apa yang Allah turunkan apa yang Allah syariatkan kepada kita kita tidak mengetahui hikmahnya atau sedikit mengetahui hikmahnya ya um, ehm, tapi kalau kita tidak tahu hikmahnya dan sedikit mengetahui hikmahnya tetap kita harus yakin dan beriman kepada Allah kepada apa yang Allah syariatkan wallahu alam bisawab nah Nah Ustaz, Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya Demikian uh, Bu Mizan Dan ini jawaban juga bagi beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat ya. Jazakallah khair Kami angkat pertanyaan berikutnya masih di via telepon Silahkan Baik, halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah Ahlan, dengan siapa umur di mana? Eh, dari Umu Fatimah, Kalimantan Tengah Baik, silahkan Umu Fatimah Nah sebentar iya nah, iya jadi pertanyaannya gini karena ya kalau mm, ngaji di Salafi sejak kuliah sampai sekarang alhamdulillah masih uh, apa untuk pemahaman di manhaj salaf Nah, kemudian begini setelah berkeluarga, anak dua, mm-hmm. uh, anak ini seorang PNS, guru di mm-hmm. sekolah menengah mm-hmm. atas. Iya. Nah, jadi mohon nasihat Ustadz berkaitan hmm. dengan ada keinginan dari hati, hmm. hati anak sendiri. Memang pernah anak sampaikan ke suami, nah, kalau untuk suami pekerjaannya swasta. Yeah. Jadi tidak menentu. Hmm. Nah, eh, yang ingin mohon nasihat dari Ustadz, pernah juga saya utarakan ke suami. Saya ingin berhenti dari PNS, kemudian mengurus anak-anak di rumah. Iya. Nah, kita cari ya rezeki kan Allah yang mengatur. Nah, nah tetapi di sisi lain keluarga besar itu uh, melarang gitu. Iya, Kan masih bisa menggunakan kerudung lebar, uh, menggunakan jubah. Nah, tetapi kan di sisi lain ya tahu banyak dosanya gitu ya, Uh, untuk minimalisir misalnya mengajar di dalam kelas itu hmm. yang laki-laki saya taruh di sebelah kiri uh, ininya kemudian tempat duduknya yang perempuan di sebelah kanan nah kebetulan anak mengajar guru kimia tapi kebanyakan waktu yang Eh, saya ajarkan itu kebanyakan berkaitan masalah tauhid, apa yang saya ketahui tentang agama, hmm. nah, seperti itu. Jadi mohon nasihat dari Ustadz, yeah. Iya. uh, pencerahannya yeah. berkaitan pula dengan di ayat Al-Quran bahwa untuk hmm. wanita itu tinggallah di rumah-rumah kalian. Ya Nah. Allah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa Fatimah. Barakallah fikir. <clears throat> Siapa? Ummu Fatimah. Ummu Fatimah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah berkahi Ummu Fatimah, berkahi keluarganya, ya, suami dan anak-anak Ummu ya. Baik. Eh, terkait dengan nasihat ya yang diinginkan oleh Ummu Fatimah, tentunya sebaik-baik nasihat adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya e, seperti apa yang anti sebutkan di dalam pertanyaan tadi mengambil satu ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman waqarna fi buyutikun waqarna fi buyutikun ini menunjukkan bahwa wanita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di rumah ya untuk di rumah dan tidak keluar kecuali kalau ada kebutuhan ya setiap kali wanita itu bisa menjaga dirinya di rumah maka dia lebih utama daripada yang lainnya dan lebih mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala karena apa karena berdiamnya di rumah berdiamnya di rumah dalam rangka mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan mengamalkan apa yang Allah perintahkan tidak akan sia-sia. Ya, tidak akan sia-sia. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan hamba-hambanya yang eh, soleh, hamba-hambanya yang eh, mau mengabdikan dirinya ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> nah, e, masalah mengajar tentunya kita lihat karena hukum asal mengajar boleh-boleh saja ya hukum asal mengajar boleh-boleh saja misalkan laki-laki ngajar perempu, e, perempuan ngajar ya tetapi pun harus dilihat ya ketika mengajarnya itu syar'i ya dan membuat hati tenang lanjutkan tapi kalau misalkan mengajarnya tidak sesuai dengan syariat, misalkan dari sisi tempat atau dari sisi ikhtilatnya, maka eh, ditinggalkan lebih baik daripada mengajar. <clears throat> ya. Eh, ketika seorang wanita mengajar laki-laki, laki-lakinya anak-anak itu sudah balik atau belum kan nah itu misalkan balik maka ini kurang kurang pas ya kurang pas <clears throat> ya. apalagi tadi dikatakan nanti eh, ada hal-hal yang tidak baik ada eh, hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat di situ kan nah ikhtilat ya oleh karena itu eh, Anda sarankan dan Anda nasihatkan sebaik-baik wanita adalah mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi. Artinya di rumah. Eh, adapun tentang keraguan nanti keluarga besar ya, keluarga besarnya dia melarang masih bisa kan gitu. Eh, kan kita bisa diskusi bahwa <clears throat> bahwa apa yang diragukan misalkan apa yang dilakukan dari misalkan keluar dari tempat yang kita misalnya tidak nyaman ya tidak nyaman misalkan eh, karena rizki misalkan nanti berkurang kan bisa nanti seperti yang nanti katakan bisa berjualan atau bisa dari tempat lain kan banyak wanita-wanita ya, membuka privat misalkan di rumahnya kan bisa privat di rumahnya ngajar eh, banyak sekali wanita yang di rumahnya buka eh, privat begitu pelajaran umum atau pelajaran din mengajarkan Al-Quran mengajarkan anak-anak Al-Quran ya, itu lebih bermanfaat dan besar manfaatnya lebih besar manfaatnya karena apa mengajarkan anak dari awal yang nggak bisa sampai bisa membaca Quran itu pahalanya akan terus nyampe hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, eh, satu ayat yang dibaca, eh, yang diajarkan, maka dia akan orang yang mengajarkan akan mendapatkan pahala selama itu dibaca. Hadisnya cuma saya lupa. Ada di eh, anak tulis buku metode Syafi'i ya, yang tebalnya itu eh, sebutkan hadis itu tentang keutamaan mengajar Al-Qur'anul Karim, mengajar Al-Qur'anul Karim, ya. Di keutamaan orang yang mengajar Quran Karim itu selama ayat dibaca maka dia mendapatkan pahalanya. Ya Allah. Jadi kan bisa ya umum mengajarkan Al-Qur'an seperti itu dan mengajarkan misalkan eh, privat kimia ya, kepada akhwat-akhwat ya eh, anak-anak wanita bisa ngajar di mana saja. Ya, saya tidak melarang mengajarnya. Mengajar malah sesuatu yang utama dan bagus. Tapi kalau di tempat yang tidak nyaman, nanti ikhtilat dan seterusnya, maka harus dipikir ulang lagi. Ya. Dan Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluarnya Warzubhu min haitsu la yahtasib dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka sangka. Dan Allah pun berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, Ustaz. Jazakallah khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu Fatimah. Dan semoga Allah berikan kemudahan kepada ibu dan keistiqomahan di atas Islam dan Sunnah. Barakallah fiqh. Kemudian kami akan angkat mungkin pertanyaan dari pesan singkat saja. Sudah cukup banyak yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terkait dengan kaidah ini bahwasanya hukum asal dari uh, wanita sama dengan laki-laki dalam permasalahan syariat. Iya uh, bagaimana bawah dalam permasalahan duniawi saat ketika mm ada uh, uh, semboyan atau mm -hmm. apa uh, klaim mm emansipasi wanita mm dan persamaan derajat antara wanita dengan laki-laki yang uh, juga ke dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya duniawi. Mm dan ini menjadi barometer kesuksesan atau keberhasilan sebuah negeri. Mohon nasihatnya jazakallahu khair. Hmm. Bisa diulangi dari awal saya. Uh, eh, bagaimana kaidah ini apabila diterapkan dalam kehidupan dunia -hmm. ketika uh, persamaan derajat atau emansipasi yang -hmm. dikenal -hmm. uh, sama derajat wanita dengan laki-laki dalam masalah dunia, uh, dalam masalah pekerjaan dan dalam yang lainnya. Dan ini menjadi barometer keberhasilan sebuah negeri uh, menurut pandangan sebuah masyarakat desa khair. Baik, <clears throat> nah, eh, tentunya ya kaidah ini umum karena hukum asal kan al-aslu fil ahkam eh, tasawi rijal wan nisa fil ahkam syar'iyyah hukum asal itu sama laki-laki dan perempuan dalam hukum-hukum uh, syariat jadi perlu juga dipahami ya bahwa Allah Subhanahu wa taala juga membedakan antara laki-laki dan wanita di dalam beberapa tempat dengan perbedaan yang sangat indah, perbedaan yang sangat bagus sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Alimul Hakim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya e, mengutamakan ya telah memberikan kelebihan laki-laki di atas wanita dari beberapa sisi. ini harus diakui. Ya. Seperti tentang kesempurnaan akal dan kesempurnaan agama. Ya, ini harus dipahami oleh kita semua. Dan ini yang berkata bukan saya, yang berkata adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi pernah berkata bahwa wanita itu bisa eh, yang sifatnya nakisatu suatu wa din, kurang akalnya dan kurang agamanya. Maksudnya dari sisi dengan laki-laki ya, bukan secara umum kurang akal wanita itu jadi gila atau kurang agamanya nggak bagus. Tapi sifatnya wanita itu kurang dengan laki-laki. Allah kasih kelebihan eh, kelebihan akal dan lebih din agamanya, ya. Eh, di antara kelebihan apa namanya dinnya adalah eh, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan agama eh, pada laki-laki itu ya tidak ada ada head kalau wanita ada head dia tidak sholat tidak puasa ini kurang agamanya tentunya <clears throat> oleh karena itu <clears throat> juga Allah Subhanahu wa taala e, memberikan beberapa perbedaan dalam syariat Islam ya tentang laki-laki dan wanita. Nah, anda kasih tahu ini dulu baru kita bicara masalah dunia. Ya, di antara perbedaan yang sahih antara laki-laki dan wanita yang Allah bedakan tentunya dalam masalah keseharian. Misalnya kita lihat dalam hukum syariat, dalam kewajiban sholat Jumat dan sholat berjamaah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan laki-laki sholat Jumat. Mewajibkan sholat lima waktu berjamaah di masjid. Adapun wanita tidak. Nah, ini dibedakan kan oleh Allah dimuliakan sesuai dengan hikmah yang azim, hikmah yang azim yang besar, hikmah yang banyak kita tidak tahu. Ya. Jadi Allah bedakan dari sisi ini. Allah bedakan dari sisi ini. Wanita bahkan sholatnya di rumahnya lebih baik daripada sholatnya di masjidnya. Contoh yang lain yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki dan wanita adalah jihad badani. Jihad badani, jihad badan ya, berperang. Ini tidak diwajibkan atas wanita, tapi Allah wajibkan atas laki-laki. Ya. Ketika dikumandangkan perang, para wanita tidak wajib. Tapi laki-laki ketika diminta perang-perang. Ya, wajib. Ya. Dan juga tentang masalah yang ditanyakan tadi oleh Abu siapa? Azam, ya. Abu Mizan. Abu Mizan, ya. Tentang warisan, Lihat Allah Subhanahu wa taala membedakan antara laki-laki dan wanita. Dan banyak lagi, banyak lagi ya, masalah diat dan seterusnya, masalah eh, kisos dan seterusnya, ya. Dan tentunya ulama bilang ya, seperti saya Sa'di, al-furuq, perbedaan yang ada antara laki-laki dan wanita ini dalam masalah syariat tabi'atun lil hikmah. Kembali kepada hikmah. Ya, kembali kepada hikmah dan kemampuan yang ada. <clears throat> Oleh karena itu, ketika kita berbicara masalah dunia pun, ya, ketika masalah dunia pun, kita bisa melihat yang bisa disamakan disamakan, yang dibedakan kita harus membedakan. Ya. Yang bisa disamakan disamakan, yang dibedakan dibedakan. Ya. Seperti misalkan e, bekerja. Bagi wanita pun boleh bekerja, tapi sesuai dengan aturan Islam tentunya. Ya? Pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan wanita. <coughs> Pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan wanita. Ya, seperti apa? Seperti menulis, ngetik, wanita bisa. Kemudian dipisah, laki-laki sendiri, wanita sendiri. Yang jadi masalah adalah laki-laki dan wanita jadi campur satu satu tempat. Ya, ikhtilat Eh, sebagaimana yang terjadi eh, di kita di zaman ini bahkan subhanallah ya asing orang merasa asing kalau wanita sama laki-laki dipisahkan gitu ya tidak dipisah itu asing nah padahal bisa sebenarnya bagus malah malah wanita yang naik kereta saja naik, naik kereta maunya bisa wanita yang normal ya ya wanita yang normal itu maunya nggak mau sama laki-laki satu gerbong sendiri dan alhamdulillah sekarang ada gerbong wanita khusus. Ya, gitu. Tapi ada aja wanita yang masuk ke gerbongnya laki-laki. Kan gitu. Ini menunjukkan bahwa wanita memang maunya menjaga diri seperti itu. Nah, terjadi kerusakan ketika bercampur laki-laki dan perempuan. Iya. Mudarat ya. besar. Pelecehan seksual terjadi di situ. Wanita makhluk yang lemah kan? Eh? Nah ini. <clears throat> Jadi kita lihat Eh, sesuai dengan kudrah kemampuan dari apa yang Allah berikan dari kemampuan akal dan badan wanita tentunya berbeda dan nah, ini nggak bisa disamakan jadi emansipasi yang menyamakan secara mutlak ini emansipasi yang salah dan jahat terhadap wanita sebenarnya jahat terhadap wanita ya bukan meng mengangkat derajat wanita justru yang merendahkan derajat eh, wanita ya lihat dari sisi badan Laki-laki sama perempuan beda. Kekuatan laki-laki sama perempuan beda. Harus diukur. Ya kan? Harus diukur. Kalau disamakan, kasihan perempuan, lemah. Ya, kan? coba antum lihat. Laki-laki sama perempuan misalkan safar dari Jakarta ke Bandung. Antum kan bawa keluarga kan? Kita safar kuat laki-laki safar dari sini ke beberapa tempat. Itu santai saja. Wanita tidak kecapean kecapean karena menunjukkan badannya lemah ya kan ya kan ini menunjukkan bahwa sangat jelas bahwa harus dibedakan dalam hal-hal yang mesti dibedakan nah. ya dari dibedakan dalam hal yang mesti dibedakan kan kita nggak bisa nyuruh perempuan juga naik pohon kelapa ya nah, kan laki-laki bisa naik pohon kelapa kan so, orang yang mengatakan emansipasi secara mutlak itu bisa nggak wanita disuruh naik pohon kelapa ngambil kelapa Kan nggak bisa. Ya. Ini kerusakan. Oleh karena itu nggak masuk akal kalau emansipasi itu mutlak. Ya. Dalam koridor yang wanita itu tidak masuk ke situ, tidak tidak boleh masuk. Ya. Seperti cinta, contohnya misalkan <clears throat> wanita jadi pemimpin. nggak ada. Rasulullah SAW malah bersabda, dan yuflihal qawm walla amrahum imra'ah." Suatu kaum tidak akan beruntung ketika dipimpin oleh seorang wanita. Ya, oleh seorang wanita. Nah ini. Adapun perkara-perkara idari, perkara kantoran yang bisa dipisah antara laki-laki dan perempuan yang wanita bisa melakukannya, ya, nah itu tidak jadi masalah. Tadi kembalinya kepada kemampuan si wanita itu ya, kemampuan si wanita itu dan e, dilihat dari sisi akal, dilihat dari sisi badan dan semuanya. Jadi di, tidak bisa kita katakan emansipasi wanita kemudian membiarkan wanita ya dihinakan begitu saja ya mengatasnamakan supaya wanita kan banyak orang sekarang ingin e, wanita itu diangkat derajatnya kan gitu padahal mereka itu ingin menghancurkan derajat martabat wanita dan merendahkannya Ya, coba dalam Islam coba. Wanita itu sangat-sangat dijaga ketika kecil diasuh oleh orang tuanya. Remaja ketika mau nikah juga harus ada yang mau datang juga harus e, ngelamar dan seterusnya nafkah juga e, dari laki-laki pakai jilbab dan seterusnya indah dalam Islam dan ini kalau e, kita tahu justru ini diiri atau diiri jadi banyak yang iri wanita-wanita Eropa, wanita wanita yang bebas-bebas itu, mereka melihat wanita-wanita kaum muslimin iri sebenarnya. Wanita-wanita kaum muslimin terjaga, gitu. Wanita-wanita kaum muslimin terhormat, gitu. Ya. Nah, orang-orang yang di hatinya ada kerusakan, di hatinya ada kemunafikan, di hatinya ada kefasikan, ingin bahwa wanita-wanita Islam ini bebas, ya ingin wanita-wanita Islam ini lepas dari fitrahnya kemudian bisa dinikmati begitu saja oleh para serigala dan orang-orang yang nggak bertanggung jawab ini ya e, ini saja barangkali yang bisa anak jawab ya, ya dari tentang masalah emansipasi wanita selesai sudah ya e, mungkin ini saja yang bisa anak sampaikan mudah-mudahan sedikit bermanfaat ya insyaallah taala kita akan berjumpa lagi dalam kaidah berikutnya dari kaidah-kaidah fikih Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di hari ini bermanfaat untuk kita semua.